السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Alhamdulillah malam hari ini saya merasa berada di taman surga dan pasti ini taman surga. Alhamdulillah tadi saya sampaikan kepada guru kita Alhamdulillah Dr. Muhammad Fauzi Masya Allah Satu kegembiraan Saya dari datang Saya merasa bahwa saya sampaikan beliau saat ini saya berada di surga saya lihat tadi malam bagaimana Singapura yang masya Allah di, di bagian mana Allah alam dengan aurat-aurat kaum wanita terbuka yang saya kira subhanallah alangkah bahagianya kalian yang ada di tempat ini karena pahala yang kalian dapatkan yang anda dapatkan lebih daripada pahala orang-orang yang berada di tanah suci Mekah wal Madinah. Karena apa? Di depan anda kemaksiatan tetapi anda masih ingat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Kalau ada seseorang di Mekah dia orangnya baik wajar karena di depannya ada Ka'bah dan setiap saat manusia dan akhir itu sudah habis semuanya yang ada cuma bintik-bintik ini berada di dalam hati mukmin khawasil mukminin mukmin-mukmin yang khusus yang akan mendapatkan bagian-bagian tersebut siapa mukmin yang khusus Alhamdulillah antum bersama guru kita dan habib kita Masya Allah ini khusus semua banyak orang mukmin tetapi sebagian mukmin tidak khusus yang khusus mereka kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang khusus seperti kalian setiap ini dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, dikumandangkan salawat hati kita sendiri. Ada rasa rindu dengan Nabi Muhammad. Yang saya dengar tadi di sini katanya baru sebagian ini datang dari umroh, masya Allah, kita, luar biasa. Saya ini tadi, masya Allah saudara saya, jazakallah khair. Muhammad Syarif dari pagi saya berada di tempat Habib Nuh Ziarah di tempat beliau Beliau menyampaikan Habib Nanti malam ada acara di tempat tuan guru kita Bisakah Habib Khatib? Saya bilang insya Allah bisa Apalagi acara selawat Karena kita ini Saya sendiri mengatakan Ibadah saya ini belum ibadah yang sempurna Banyak riak, banyak ini, banyak itu Sholat belum sempurna, belum bisa khusyuk dan sebagainya. Saya mencari ibadah yang kira-kira dalam keadaan apapun diterima oleh Allah kecuali sholawat. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. apa Apa kita itu di antara qabul dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad tidak pernah tertolak. Oleh karena itu saya ambil amalan Bagaimana ditolak oleh Allah? Karena yang kita sebut adalah nama kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. yang disampaikan beliau ini cinta. Namanya orang cinta yang seperti kita ini. Orang cinta pasti dia selalu menyebut nama kekasihnya. Kalau ada orang mengatakan dirinya cinta, dia tidak pernah menyebut nama kekasihnya. Dia tidak pernah Mereka pencinta yang palsu Bukan asli Subhanallah Karena ini pencinta seperti ini Bagaimana Al-Imam Muhammad Al-Musiri Rasulullah Warahmatullahi Beliau menangis Amin telah kuri jiwa ini Beliau menulis, ditanya ini, eh, beliau itu waktu mau menulis surga, beliau mendatangkan dalam khayal beliau seorang yang gagah luar biasa. Apa kata handsome? Dia bisa bahasa Inggris sedikit, orang-orang desa Handsome di depannya diajak bicara, hei eh, kenapa kamu ini menangis? Hei eh, kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Hai kenapa kau ini badannya kurus kering? Ditanyakan bagaimana saya bisa tidur? Bagaimana saya ini bisa merasa nyaman? Biasa merasa hebat? Karena saya rindu dengan manusia. Siapa manusia yang kau rindukan? Ditanya Muhammad Terus ditanya lagi sama Imam Husin, Muhammad itu siapa? Siapa Muhammad ini? Sampai mengeluarkan kau ini tetesan air matamu sudah berubah menjadi tetesan air darah. Yang membuat tubuhmu kurus kering, yang membuat engkau tidak bisa tidur semalam. Siapa Muhammad ini? Huwa al sebagai orang yang paham tentang Rasulullah. Wajib menjadi alladhi syafaat syafa'atuhu. Apa makna syafaat? Sebetulnya kalau kita membuat memaknai syafaat, syafaat itu adalah nanti keluar untuk menutup kekurangan-kekurangan kita. Itu syafaat. Segala sesuatu kekurangan yang kita lakukan ditutup dengan syafaat. Makanya tadi Qul in kuntum tuhibbunallah anta ma'aman ahbabta. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, saya terutama merasa kurang dalam sholat saya, merasa kurang dalam semua ibadah. Kekurangan-kekurangan ini nanti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menutupinya dengan syafaat. Jadi syafaat Rasulullah itu nanti untuk menutup semua kekurangan-kekurangan hamba yang cinta kepadanya. Yang tidak cinta dia tidak dapat tidak dapat bagian tasbih min khawasir mukminin. Makanya alhamdulillah beruntung kita sangat beruntung dan sekali lagi beruntung kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. melihat umat-umat selain umat Nabi Muhammad tidak ada harganya kita terhormat dikarenakan siapa terhormat kita dikarenakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena manusia contoh dari semua ada manusia contoh dari semua kebaikan uswatul hasanah buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa jadi butuh kita ini menjadi umat Nabi Muhammad contoh yang paling gampang Sewaktu saya berada di tempat beliau atau saya pergi umroh bersama beliau atau kemana bersama beliau, saya memegang nama, nama ya memegang sandal beliau karena beliau jalan masuk saya pegangkan sandalnya. Waktu saya angkat sandal itu semua orang yang cinta beliau ikut menyintai saya dikarenakan sandal yang saya bawa. Padahal sandal tempatnya di bawah. Dan sandal mungkin belum tentu sandal yang terbagus. Mungkin sandal yang mungkin yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Orang melihat mungkin tidak mau melihat. Kata sandal itu berada di kaki seorang guru atau seorang ulama atau seorang wali, sandal itu berharga. Nah, bagaimana kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita sandal setiap saat, kita bawa nama Muhammad setiap saat, kita bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berdagang, dalam kita bermuamalah, dalam kita menghormat satu dengan yang lain. Kita bawa nama Muhammad pasti kita terhormat. Sampai-sampai Isra wal Raja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sandal beliau pun ikut bersama beliau. Kenapa? Bersama Nabi Muhammad kalau bersama Syekh bin Abdul Qadir tidak kemana-mana sandal itu. Kalau bersama Rasul, pergi kemana-mana, bebas. Makanya untung orang yang bersama orang-orang yang diuntungkan Allah. Makanya untung ada satu cerita. Ini sampai jam berapa nih? saya takut. Soalnya saya mau pamer bersidang karena sudah sering lihat di YouTube ini live katanya. Alhamdulillah. Kata gembira gembira. Subhanallah. Karena malam-malam kita sama, saya di sana pun setiap malam keliling di kampung-kampung betul bersolat. Bisa dilihat di nama majelis kita Ahbabul Mustafa. Ahbabul Mustafa. Kenapa dikasih nama Ahbabul Mustafa? Saya ingin saya dan semua jamaah termasuk yang ada di tempat ini menjadi kekasih-kekasih manusia pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, cerita ini dari almarhum Syed Amin Kudri di Makkah beliau. Beliau menyampaikan cerita ini kepada almarhum pula Guru yang Abdul Bani yang ada di Madrapura Waktu itu saya mendapatkan cerita dari beliau. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana siapa yang dekat dia yang dapat. Siapa yang dekat dia yang dapat. Ini beda. Sewaktu itu ada tiga Istilahnya ada saya barang, saya barang itu Tiga, tiga orang di depannya ada cuma satu piring nasi. Nah, kalau dimakan bertiga tidak ada yang kenyang. Percuma. Kalau dimakan satu, yang dua nanti kiri, Akhirnya dibuatlah sayembara. Apa sayembara bahasanya sama? Competition apa beda? Waktu itu ayo gini aja kata mereka bertiga. Siapa yang malam ini tidurnya mempunyai mimpi yang tidak dia bisa makan nasi. Oh, sudah subhanallah bertiga ini itu Selesai mereka pada sholat hajat semuanya makan nasi satu piring. <laughs> subhanallah tidur. Yang dua tidur, yang satu tidak bisa tidur karena lapar. Lapar tidak bisa orang lapar di jalan tidur. Makanya para awliya itu selalu lapar. Jadi malamnya itu tidurnya sedikit. Tapi kalau seperti saya ini, masya Allah, kenyang terus jadi tidurnya banyak. Jadi kalau ingin meniru awliya sedikit seperti lagunya Kombo Ali itu sedikit makan maksudnya. Kalau buat saya, saya tidak belum sampai ke makom itu, makom saya masih mencari sedikit makanan yang yang halal yang penting masuk dalam produk mau banyak silahkan yang penting halal itu makam saya tapi makam para wali sedikit halal subhanallah waktu itu orang ini dari bisa tidur dia lihat nasi gitu terus waktu dia lihat nasi langsung dilihat dua tamannya ini dalam posisi tidur setelah dia lihat gini-gini oh tenang sudah kata dia diambil dan dimakan makan satu piring habis tutup lagi jawabnya nah setelah dia kena dia tidur tidur oh enak ada tidur pagi subuh bangun yang dua ini baru duluan soalnya orang yang kenyang itu biasanya sudah tetap bangun sholat subuh karena sudah terlalu lama masya Allah nafsunya yang dua bangun duluan yang satu dibangunin aja pulang bangun pulang bangun bangun siap Mari kita sekarang ceritakan hasil mimpi dari malam kemarin. Subhanallah. Coba kamu yang tidur awal cerita dulu. Yang mengatakan Subhanallah, saya dalam mimpi saya, saya dibawa para malaikat. Yang luar biasa, ada sekian ribu malaikat membawa perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Ditunjukkan bagaimana keadaan alam saat itu. Dan saya takjub dengan alam yang ada. Ini ceritanya dalam mimpi. Itu masya Allah. Siang makan ini kan teriak masya Allah luar biasa. Hebat betul mimpi kamu. Ayo coba kamu si B, si B dari si A yang tidak, si B. Ayo Wah kalau saya lain, saya dibawa oleh jutaan mula malaikat, tetapi saya sampai ke Sidratul berbunda Bapak yang kamu lihat saya lihat bagaimana Sudah cerita bahwa sinyal makan ini luar biasa kamu lebih bagus daripada yang lalu. Lah, yang dua ini ada seperti C ini kan bukan C. kamu gimana? Saya begini. Saya tadi malam tidak bisa tidur, lapar saya makan. saya makan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu makan tidak kasih berita kepada kita? Kasih tahu kita bagaimana saya mau kasih tahu kamu yang suatu di Baitul Maqdis yang satu Baitul beristirahat. Jauh sama jauh di yang satu Baitul Maqdis Ini semua penipu. yang ini nipu, yang makan juga nipu dari jadinya. Tapi ini di sini ada satu cerita dari saya yang lebih tadi mengatakan siapa yang dekat dia yang dapat. Karena kamu di Baitul Maqdis yang jauh, yang satu sindrom di usaha jauh, ini dia yang dekat sama nanti dia yang dapat di situ timbul Allah salli ada al-qarib min ya ya saya bersolat kepada yang dekat kepada dari dekat yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam para wali itu ceritanya begitu tapi mengandung makna siapa yang dekat dia pasti akan dapat supaya kita tidak selalu tegang betul kita mau menyumbangkan satu lagu lagi buat guru kita karena sholat akun ini sering didengar di dalam YouTube, tapi saya akan bawakan lain. Karena bang kita ini tadi terlalu semangat dia. Sama kapan-kapan kita tidak bisa datang lagi membawa pelatih-pelatih terbang untuk bisa kombinir apa kombinasi atau apa itu model sistem yang yang agak lulus sama bola supaya ada pertambahan lain. Jadi kita bisa aja masuk, ayo supaya apa lagu-lagu yang kira-kira tidak manfaat itu nyimpir yang ada cuma lagu-lagu sholawat yang ada sholawat ini gembira jangan sedih sama Rasulullah kenapa kita harus sedih gembira banyak gembira lah kita gembira dalam keadaan apa gembira kita ini ingin berjumpa Rasul gembira ingin bersyafaat syafaat Rasul gembira ingin mencium Rasul gembira ingin masya Allah bagaimana para ulama ini bergembira setiap saat mereka bergembira dan tersenyum. Alhamdulillah, setiap habis sholawat ketemu di Medina. Setiap habis sholawat pergi lagi umroh. Masya Allah ini gembira. Sonatan yang tafsilu biha rukul musalli alaihi fi. Nah cerita ini nanti kita lanjut. Bismillah.